Lihat kalau kita lihat kehidupan dunia ini adalah permainan. Artinya ya seperti ini. Permainan itu apa? Enggak selamanya. Coba yang senang hari ini besok ternyata su susah. Yang senang hari bisa tertawa ternyata sore berbagi menjadi nangis. Ya, itulah permainan. Kenapa kau tidak ketawa terus? Yang kaya pun ternyata deg-degan gitu. Kenapa? saat mau bangkrut. Yang melarat justru tidak pernah takut bangkrut. Yang gak punya duit, gak pernah takut hilangan duit. Jadi ada saja, dunia itu begitu permainan unik. Maksudnya kalau kaya kan ini, ternyata malah semakin kaya, padahal duitnya 10 miliar. Ini bangkrut 5 miliar, mabok dia. 5 miliar, bangkrut. sisanya berapa? Masih 5 miliar. Lihat. Begitulah permainan unik. Padahal kalau dia pikir cerdas ya, ya masih punya banyak saya. Kenapa saya harus musik? Maka laibun itu permainan sudah. Aneh. Aneh. Maka akan menjadi tidak permainan lagi, menjadi sebuah kehidupan yang hakiki. Kalau kita sambungkan dengan akhir seperti ayat terakhir akan di, oleh Imam Nawawi. Wazinatun hanya bangga-banggaan saja. Memang hanya tuh bangga zinatun tuh perhiasan dan bangga-banggaan. Biarpun itu adalah mobil pinjem atau barang utang itu. Hanya bangga bangga saja. Kalau tahu hakikatnya lucu. Mobilnya me mewah, rumahnya mega. Itu semuanya katanya, wah ini ini sertifikatnya sudah di bank. <laughs> Nah, jadi begitu. Gayanya tuh. Kelas menengah ke atas. Orang kaya. Katanya apa? Utangnya lebih gede daripada Insya Allah. Dan ini tidak sedikit. Itu masih bisa bangga kan. Padahal kalau tahu hakikatnya, Eh ini nyungsep. Cuman karena nggak ada yang tahu bisa berbangga. Lihat begitu uniknya dunia. Kalau di akhirat orang baik di surga hakikat itu hina di neraka sudah. Kalau di dunia mah itu yang kelihatannya banyak duit belum tentu itu bisa banyak utang itu. Jangan terlalu kagum itu. Ya kan begitu. Semoga yang di sini adalah dimudahkan oleh Allah Swt. Kaya kaya sesungguhnya, kaya akhirat. Yang sempit rezeki dimudahkan oleh Allah Swt. wa taala. Ya, maksudnya zinatun perhiasan. Membuat orang terkagum-kagum. Jadi dipandang oleh orang sebagai sebagai kemewahan. Tapi padahal belum tentu kemewahan yang sesungguhnya. Wa hanya untuk berbangga-banggaan bainakum di antara kita. Jor-joran, gede-gedean rumah, mobil dan seterusnya. Begitulah dunia. Tapi kalau orang kaya hati diberi oleh Allah kendaraan mobil kita syukuri nikmat. Ya kan? Tapi di saat dunia itu saya beli mobil hanya karena bangga-banggaan. Kenapa? Saya harus beli mobil Tetangga saya beli Xenia, saya beli Avanza. Hanya baga-bagaan bukan karena untuk kebutuhan. Tak tanya besok ganti Innova. Ini pakai merek mobil promosi, nanti dapat hadiah ini. Pakai merek mobil bingung nanti judulnya apa ini. Sudah terlanjur nih. <laughs> Terlanjur promosi nanti masuk showroom mobil sana minta hadiah. Jadi yang satu beli Innova, bingung lagi. Jadi pak bangga-banggaan. Hah? Terus begitu tidak ada ujungnya. mau berbangga dengan kekayaan. Orang kafir ternyata lebih kaya dari dirimu. Mau apa kamu? Mau sombong dengan orang Islam juga? Mau mobil mewah, rumah megah. Eh, tak taunya tetangga kita yang kafir nggak pernah sujud lebih kaya. Karena memang itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Maksudnya tidak membuahkan apa-apa di akhirat jika tidak tidak hubungkan di akhirat. Bukan kehidupan dunia ini adalah hayal bukan. Hayal bagaimana? Nyata yang makan, minum, dipukul sakit, ribut dengan ah, benar bukan hayal ini. Ini hidup yang sesungguhnya ini. Kehidupan dunia adalah hayal. Bukan, ini hakikat.